Nah, di antara pertanyaan Mas Ustaz, sebagian orang membolehkan memberontak kepada pemerintah dengan dalil kisah Abu Bakar dan orang Badui tatkala berkata kepada tatkala berkata orang Badui saat pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Apakah aku boleh meluruskan Anda dengan pedang? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membolehkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, pertanyaan ini cukup bagus yaitu tentang kisah Badu. Badu ini pemberontak atau bagaimana dia? Kan tidak memberontak dia. Dia hanya bertanya langsung kepada Umar. Bukan ngumpulin orang, tetapi dia akan berkata ke Umar kalau kamu nilai bolehkah saya untuk mencabutkan pedang? Dia langsung kepada pemerintah itu ngomong. Bukan ngomong di belakang, bukan ngumpulkan orang. Ini kau ngomongnya kepada Umar dan Umar siap menerima hal itu artinya apa? Buat siap, makanya itu waktu dia menerima khalifah, ini last lastu bi khairikum. Jadi saya ini bukanlah orang yang terbaik di antara yang begitu waraknya Allah pada aku. Kemudian beliau katakan, jika aku benar maka itu dapat bantu aku, jika aku salah maka tolong luruskan aku. Maka nah, peristiwa Armaduni ini dia langsung kepada Umar. Nanya pada penguasa langsung dia. Nah orang itu berontak bukan dia malah mengatakan kalau saya tidak lulus saya akan nanti kamu tak. Dia hanya mengatakan lulus semua dengan pedang bukan dia harus memberontak ngirim menggantikan eh, penguasa dengan penguasa yang lain tak ada di sini dalilnya itu. Gitu. Dan dia langsung berpuasa dan nasihat kepada penguasa kalau antum mampu boleh. Ini yang nggak boleh itu antum membuat suatu apa namanya mengumpulkan massa. Tapi kalau antum sendiri berani menghadapi penguasa yang menyeleweng tidak dinasihati, itu tidak masalah. Tapi nggak boleh memberitahu kepada orang lain kemudian disebarkan ke umum. Kemudian juga Umar ini nggak memberontak dia meminta wanita ini tetap memberontak nggak dia? Enggak. Dia hanya mengatakan dia nggak dapatkan apa namanya dalam masalah mahar ini katanya itu hak wanita kata wanita kata wanita kata wanita dan Umar itu dia menerima. Dan wanita langsung ngomong pada Umar, pada penguasa langsung dia. Ini bukan memberontak hal seperti ini namanya. Merontak dia enggak? Bisa kan dijadikan dalil memberontak? Begitu. Taruhlah ini menjadi dalil. Kenapa ini menjadi dalil? Menggalakkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Tapi inilah hal-hal bidah Mencari kesimpulan-kesimpulan, mencari sesuatu yang mungkin untuk mereka jadikan Tuhan. Mereka pergi ke mutasyabihat dan meninggalkan yang muhkam. Sedangkan ayat dan hadis jelas. Kenapa kisah-kisah ini kita jadikan? Taruhlah benar. Kalau kita apa Tanazulah, kita jadikan ini sebagai dalil boleh yang berontak. Lo ambil dari hal-hal yang syubhat pengertian yang jelas, dari pengertian yang jelas. Lo ini ini ada hubungan berontak itu kan ingin menyaksikan orang lain mau puasa maka dia mungkin dia akan menyaksikan bahkan dia khalifah nah, wanita yang berontak daripada Umar tak berontak dia hanya bertanya kepada Umar para sahabat itu lebih mulia muliakan antara mereka yang lainnya lebih dari kita memuliakan sahabat Si Badui ini ingin membuktikan bahwa Abu Bakar itu adalah yang paling terpilih dalam mendengar keadilan itu betulnya Muslim. Apakah mungkin si Badui itu betul-betul akan mendengar Abu Bakar. Padahal dia tahu banyak lagi yang lebih jauh ini dari ada Umar di sana, ada Utsman di sana, ada Ali di sana. Nah inilah kita katakan tadi dalam segi memahami nas. Kita tidak hanya membaca saja, tapi perlu faedah dalam membaca. Faedah dalam memahami nas. Jangan dibawa-bawa kemana-mana nas itu apabila tidak ada hubungan-hubungannya. Tapi dihubung-hubungkan ini yang menjadi salah.